kemarin ya, kita telah menyebutkan endokolom kolam ya ketiga poin yang di atas nah dan ketiga poin yang di atas tersebut itu hanya memiliki satu sebab ya bahwa kenapa yang pertama mamnu minas syaraf isim alladzi syarif karena bentuknya muntahal jumu yang kedua kenapa dia isim alladzi yang syarif karena apa ya kawan karena alif taknif maksurah itu sebabnya satu saja sebabnya dan kenapa yang ketiga juga kok isim alladzi yang syarif karena apa alif taknisnya mamduda. Itu saja sebabnya. Ah, yang berikutnya ini ya sebabnya bukan satu saja tapi mempunyai dua sebab. Memiliki dua sebab. Ya, secara bersamaan. Sehingga karena adanya dua sebab ini sehingga menjadikan kata tersebut menjadi isim alladhi la yansharif. Naam. Makanya beliau bagikan ya bagian pertama di atas. Kita sudah selesaikan. Sekarang kita masuk ke tiga poin bagian kedua. Tiga poin bagian yang kedua. Ya. Di dalam setiap kata pada isim ya itu ada dua macam kan ada isim yang sifatnya alam ya dan ada isim yang sifatnya al-wasf atau sifat ya ada isim yang sifatnya alam nama ya kan ya nama paham ya yang menunjukkan satu orang ya kan nama misalnya seorang bernama apa Muhammad Muhammad itu alam atau sifat alam Muhammad sifatnya apa sifatnya misalnya dia akhlaknya baik eh, dia perangainya baik dia tutur katanya baik bahasanya lembut nah itu apa itu namanya alam atau sifat? Nah, jadi pada diri seorang itu tidak terlepas dari dua perkara ini. Apakah dia alam atau dia sifat. Ya. Contoh yang lain, seorang bernama Abdurrahman. Itu alam atau sifat ya kawan? Abdurrahman. Alam, nama, iya kan? Sifatnya apa? Nam, sifatnya misalnya uh, dia cepat ngomongnya, atau apa suka marah, enam eh, suka tersinggung misalnya, seterusnya. Paham ya kawan? Nah, dari sini kita mengetahui bahwa pada seorang ada dua sebab ini. Enam. Nah, pada bagian yang berikutnya ini dari isim Allah la yansarif ya, kita mengatakan bahwa isim Allah la yansarif yang setelahnya harus mempunyai dua sebab. Beda yang pertama ya kan. Kalau tiga poin yang pertama hanya satu sebabnya, dia sudah bisa menjadi isim al-lari layan syarif. Tapi pada bagian yang kedua dan bagian yang ketiga, ya, itu harus punya dua sebab. Ya, harus punya dua sebab. Nah, nah pada bagian yang kedua yang akan kita pelajari dulu adalah al-wasaf bahwa setiap setiap dari poin yang kedua Ya, salah satu sebabnya karena dia berupa sifat. Salah satu sebabnya karena dia berupa berupa sifat. Tapi bukan hanya ini saja. Ya, bukan satu ini sebab menjadi sesu, apa sesuatu kat, satu kata itu menjadi isim alladila yang sore sebab banyak. Misalnya apa? Al-karam, karamun. Sifat dermawan. Ya. Nah, ini Munsarif atau isim alladzi yang yansarif? Munsarif dia. Kenapa? Karena ada tanwin. Padahal dia sifat. Sifat dermawan kan sifat. Nah, ya. Maka ini menunjukkan bahwa hanya sifat saja belum menjadikan satu kata itu isim alladzi yang yansarif. Kapan? Apabila dia ditemani dengan apa dengan sebab yang lain. Nah, sifat ini ya yang menjadikan dia mamnu' minas saraf isim alladzinan sarif apabila ditemani tiga salah satu dari tiga sebab salah satu dari tiga sebab pertama kedua dan ketiga ya yang pertama kata beliau al wasfu ma'al adl sifat ya dia sifat bersama dengan sebab yang lain yaitu apa al-adl al-adl ya al-adl itu artinya penyimpangan jadi sifat yang menyimpang sifat yang disertai dengan penyimpangan adl nah, contohnya apa masna misalnya masna masna apa itu masna apa itu masna ikhwan ini masna ini suatu kata yang menyimpang dari yang sebenarnya Makna itu pengganti dari kata isnain isnain, dua dua. Ya. Pengganti dari kata isnain isnain. Ini asalnya. Naam. Isnain isnain. Ya. Misalnya kita mengatakan tazawwajar rajulu masna. Seseorang menikah masna. Maksudnya apa? Seorang menikah isnain isnain. Ya, biasa kan kalau kita menghitung wahid, isnain, salasa, arba'ah, iya kan? Kata yang benar apa? Isnain, yang sering kita ucapkan, iya kan? Nah, karena mungkin kepanjangan kan, kalau kita mengatakan ja'ar rajulu ja'al muslimun isnain isnain isnain. Wah, panjang betul. Isnain isnain. Panjang, iya kan? Wah, sudah singkat saja jadi apa? Masna maka makna ini menyimpang dari kata sebenarnya. Dikatakan menyimpang dari kata sebenarnya, yaitu kata penyimpangannya dinamakan al-adl. Jadi apa? Dua-dua itu sifat. Naam. Yang disertai dengan penyimpangan maka menjadikan isim itu menjadi apa? Isim alladhi la yansarif. Nah, penyimpangan yang berikutnya seperti apa? Sulah. Sulas. Apalagi? Apa artinya sulas? Hah? Salasa? Salasa. Ruba. Dan seterusnya. Bentuknya apa? Fu'al. Ya. Nah, kalau lima misalnya apa? Lima-lima. <coughs> Kalau empat rubah, empat empat, lima lima, kumasu, enam enam, Sudasu. Setuju tujuh? Suba'u. Ah, terus? Delapan? Tumanu. Sembilan? Tusa'u. Faham ya kawan? Ya? Maka ini dinamakan menyimpang dari pengulangan kata isnain isnain salasa salasa arba arba. Paham ya? Maka ini menjadi isim alladzi la yansarif Kata masna, sulas, ruba. Karena punya dua sebab. Sebab yang pertama apa? Ini harus ada. Sebab yang pertama apa itu? Sifat. Sebab yang kedua? Al-adl. Karena dia menyimpang. Nah. Ah, kemudian yang kedua sifat lagi. Masih sifat ma'awaznil fi'li tapi disertai dengan wazan fi'il ha? wazan fi'il yang dimaksud dengan wazan fi'il adalah timbangan katanya itu seperti timbangan fi'il timbangan katanya seperti timbangan timbangan fi'il ya Nah, Ya, jadi disebabkan karena penyerupaan bentuknya, ya bentuk timbangan katanya itu serupa dengan timbangan fi'il, maka akhirnya dia pun menjadi isim alladzi la sorif. Contohnya apa? Akbar. Ma makna akbar ya kawan? Besar. Besar sifat atau alam? Asyad, Sifat. Ya kan? Nah, akbar. Nah, kenapa akbar ini menjadi isim Allah alladzi la sorif? Pertama karena dia sifat. Yang kedua karena bentuk akbar ya itu sama dengan bentuk fiil yang sering digunakan. Fiil apa? Bentuknya af'al. Af'alu ya. Nah, misalnya apa? Sami'a yasma'u. Kalau anak mendengar artinya apa? Apa? Ana asma'u. Ana asma'u. Ya kan? Asma'u fi'il apa itu ya kawan? Fi'il mudhari. Ya kan? Ana asma'u. Asma'u fi'il mudhari. Nah. Nah. Padahal asma'u fi'il mudhari ini bentuknya sama dengan ini kan? Ya. Maka bentuk as apa? Asma'u, adribu, akulu itu bentuk af'al itu yang paling sering menggunakannya adalah fi'il. Loh kok ada isim yang ikut-ikutan? Hah? Ingin menggunakan wazan ini juga. Jadi antum perlu mengetahui kenapa dikatakan ini jadi isim Allah di syarif karena wazan af'al. Nah ini wazan af'alu ini yang sering menggunakannya adalah apa? Hah? Yang sering menggunakannya adalah fiil, ya. Jadi ini kepunyaannya si fi'il. Ya. Ben af'al ini ini kedudukannya seperti ah rok bagi perempuan. Nah, contohnya apa? Ini anggaplah seperti rok milik perempuan. Kata perempuan, rok itu milik kami. Hmm? Nah, tiba-tiba ada laki-laki pakai rok. Nah, tiba-tiba ada laki-laki pakai pakai rok. Wah, ini dipertanyakan ini. Ah, kata orang dia laki-laki. Kok gayanya kayak perempuan? Nah, oh mengikuti gaya perempuan, mengikuti timbangannya si perempuan itu karena dia memakai rok, akhirnya diikutkan kedudukannya seperti perempuan. Paham ya Nah, ini af'al miliknya si fi'il. Af'al itu milik kami, kata fi'il. Bentuk wazan af'al itu milik kami. Tiba-tiba datang si akbaru, asgaru, ahsanu, afbalu, akra'u, dan seterusnya. Kok ini datang mirip dengan mengambil milik kami maka dia pun akhirnya dijadikan jauh dari dari isim yang sebenarnya. Karena isim di ansarif itu ikhwan, kenapa dia jadi isim di syarif Karena dijauhkan dari isim. Oleh karena itu dia tidak ditanwin karena tanwin itu merupakan sifat asalnya isim. Kalau apa kalau satu kata sudah diisim apa ditanwin maka dia perkasa dengan keisimannya. Ya. Tapi kapan dikeluarkan, dia tidak bertanwin. Wah, banci. Hah? Begitu ya keadaannya gitu loh. Faham ya, kawan? Maka akbar ya aswaru ahsanu ini karena mengambil wazannya fi'il maka dia pun menjadi isim alladzi la yang yansarif. Naam. Yang ketiga. Sifat ha disertai dengan ziyadatul alif wanun disertai dengan tambahan alif dan dan nun ya namun Anda perlu mengetahui alif dan nun harus sebagai tambahan. Ya, contohnya seperti apa? Sakronun. Asal katanya sakron. Tapi kalau disifatkan orang yang mabuk namanya apa? Sakronun. Hah? Hah? Sakronun. Sifat Pertama sifatnya dia apa? Mabuk. Ya kan? Yang kedua apa? Karena ada tambahan alif dan alif dan nun. Kalau ada tambahan alif dan nun, oh berarti dia termasuk apa? Isim alladhi la yansarif. Contoh yang lain apa? Ghadbanu. Ma makna ghadban ya kawan? Orang yang arah Apa lagi? Syab'anu, apa artinya syab'anu? Hah? Kenyang. Apalagi ikhwan? Jau'anu. Apa artinya jau'anu? Lafar. lagi? Atau syanu. Apalagi? Hah? Apa? kaslanu dan seterusnya dan seterusnya ya yang berupa sifat jadi kalau sifat ya ditambah dengan salah satu dari tiga sebab ini maka dia menjadi isim alladhi dan serif yang tidak boleh di tanwin baik ya kawan insyaallah bagian yang terakhir ya akan kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.